Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ukhuwah, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat nikmat. Nah, mboten rampung niki mboten saged nyebataken apa nikmat. Saestu Allah Jalla wa ala kemawon zat ingkang melimpahkan berbagai macam nikmat ingkang zahir ingkang ketinggal, utawi ingkang napa batin. Salawat ugi salam ugi tansah kaunjukaken dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarganipun para sahabat, para tabi'in, wa tabi'ut tabi'in lan sedaya kaum mukminin ila yaumil qiyamah dumugi dinten kiamat mangke. Kaum muslimin saha muslimat ingkang kawula mulyakaken. Lenggahipun kula panjenengan sedaya, duduknya kita di tempat ini mestinipun wonten sebabipun. Napa sebabnya, anu undangan Pak Ustaz? Nah, niku salah satu sebab. Ananging sebab ingkang paling inti, sebab ingkang paling pokok inggih niko tresno Kulo Panjangan sami dumateng Allah Subhanahu wa taala. Niki ingkang paling inti. Kalau bukan karena iman, kalau bukan karena Allah, Oke, mboten sakit menyatukan hati-hati manusia mboten sakit. tema wonten ing kesempatan dalu menika niki tema ingkang sangat penting untuk kita bahas Kanti kebersamaan kita ngiyataken kita kokohaken uhuwah islamiyah wabillahi taufik Kaum muslimin, soha muslimat, rahiman rahimakumullah. Menawi kita membahas masalah uhuwah Islamiyah, kita awali ganti pembahasan mikirumin uhuwah persaudaraan atau kebersamaan itu persaudaraan. Yang namanya persaudaraan itu macam-macam. Ada persaudaraan yang disebabkan karena nasab. Nasab ini saudara saya, kakak saya, adik saya, sak bapak sak biung, sebapak seibu. Atau ini saudara saya sebapak, atau ini saudara saya seibu. Aniki nah, persaudaraan karena apa? Nasab. Ye. Utawi persaudaraan itu karena pernikahan. Jadi sedulur sebab nikah. Ini kakak ipar saya, ini adik ipar saya. Iki bapak moro tua, iki mbah moro tua. Nggih nah, Ini menjadi sebab persaudaraan. Wonten malih persaudaraan sebabipun duwe profesi sing podo, Sami-sami ndamel kenal pot. Nah, misalnya podo-podo pegawai atau nggawe kenal pot akhirnya persatuan Ya. persaudaraan pengusaha kenal pot. Wonten mawe ingkang kumpul sebab ingkang sanes persatuan Vespa. nggih, ya, contoh Vespa bareng nggih. Loh, niki kan kumpul bareng nggih napa mboten? Nggih. Nggih. Wabillahi taufik. Kula panjangan sami menawi melihat kenyataan yang ada memang itulah yang kita saksikan di dunia ini. Yeah. Persaudaraan. Wonten ingkang persaudaraannya dibangun karena kabilah. Podo-podo wong Jowo, merantau. Yeah. Persatuan. Pedagang Purbalingga, Tembun ku teng teng Eropa. Yeah. Kumpul Purbalingga ngoten nggih. Ngumpulake wong Purbalingga teng riko. Ya, atau di mana subhanallah sampai di Mekah pun ada kumpulan orang-orang Indonesia subhanallah Banyuwasan utawa napa Nah, niki sedaya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah para bapak, para ibu ingkang kawula mulyakaken. Inilah kenyataan yang kita saksikan di dunia ini. Ada persaudaraan-persaudaraan dengan berbagai macam napa sebab Kula panjenengan sami gesang wonten ing donya menika tentunipun mboten kepingin tidak ingin melakukan sesuatu yang ternyata tidak memberikan manfaat untuk kita di dunia ataupun di mana akhirat. Kan ngeten nggih. Kita itu kepingin berbuat sesuatu yang bermanfaat. Teng donya manfaat dumugi pundi akhirat. Niku sing dadi cita-cita kula panjenengan sami. Ya. Yeah. Oleh karena itu di dalam kita membangun ya uhuwah persaudaraan niki monggo kita pilih kita bangun persaudaraan itu persaudaraan yang memang akan langgeng teng donya dumugi pundi akhirat niki sing dipun pados hanya nasab saja mboten cukup ora dadi niku sama-sama nasabnya bagus ning nek beda Mboten karena Allah niki mboten manfaat. pun Abu Lahab niki contoh nggih. Abu Lahab. Niku nasabipun nasabnya dengan Nabi alaihi salatu wassalam kuat apa mboten? Kuat sekali. Ini pamannya. Abu Lahab niku pamanipun Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Dini Sebab Abu Lahab itu kakaknya Abdullah ibn Abdul Muttalib. Kamasi. Ya. Rasul sallallahu Alaihi Wasallam lahir, bapak ibu sampun sedo. Nah Abu Lahab ini termasuk wong sing paling seneng, sing paling bungah, yang paling suka dengan kelahiran keponakannya. Senengnya orang umum, tresnane orang umum ditimang-timang, dicium bagaimana tidak suka, tidak senang. Sebab niki sinten wau keponaannya, saudaranya sudah meninggal lagi. Jadi betul-betul disayang sebagaimana anaknya. Kecintaan ini sebabipun napa kalau wau nasab. Nggih sampun tabiat menungso nggih ngoten. Sing jenenge paman tresno karo nggih keponakanipun. Ananging subhanallah hidayah menengar sanipun Allah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam umur kawan dosa tahun dipun angkat menjadi rasul. di tengah masyarakat jahiliyah di tengah masyarakat ingkang nyembah pun Allah, nyembah Lata, nyembah Uzza, wonten sing nyembah malaikat, wonten sing nyembah matahari, wonten sing nyembah patung macem-macem, nyembah pun sinten? Allah Subhanahu wa taala dipun utus nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mengikat persaudaraan itu bukan hanya sekedar nasab, Sebab nalika persaudaraan hanya sekedar nasab niki saged mawon ora kanggo mangke teng pundi? Hari akhir sakit mawon dan kanggo. Termasuk diajak pamannya ini Abu Lahab niki kon mlebu Islam nggih, supados iman dumateng Allah, iman dumateng malaikat, iman dumateng kitab-kitab Allah, iman dumateng rasul, iman dumateng hari akhir, iman dumateng takdir diajak pamannya ini untuk mengucapkan kalimat napa? La ilaha illallah. Temenanan niki anggene pun dakwah. Sungguh-sungguh, serius. Lailan wa naharon. Isuk bengi awan suri Tidak kenal waktu, tidak kenal ya, lelah. Niku dakwahipun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi subhanallah Abu Lahab ini tidak mau beriman kepada Nabi Ali salatu wassalam bahkan membenci bukan hanya membenci tetapi juga menghalang-halangi bahkan berusaha untuk menyakiti keponakannya. Iya. Nabi Ali salatu wassalam berdakwah sampai di tengah-tengah pasar ini luar biasa. Sampai di tengah pasar Nabi berdakwah untuk agar kaumnya mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Hei menungso kabeh, ayo kowe pakowe kabeh padha ngucapake kalimat napa? La ilaha illallah. Ora ana ilah la tidak ada. Ilah ilah niku sesembahan. Mboten wonten sesembahan, mboten wonten ilah ingkang berhak diibadahi illallah kejawi sinten? Allah. Subhanahu wa ta'ala Ar-Rahmanur Rahim Al-Malik Al-Quddus Assalam Al-Mu'min Sakliane Allah disembah Serengenge disembah Rembulan nggih di apa? sembah ning niku kabeh sesembahan-sesembahan ingkang batil sesembahan ingkang hak namung setunggal Allahu Rabbul Alamin niku ingkang berhak dipun ibadai. Nah niki Rasulullah SAW dakwah supados menungso sami melebet Islam, sami ibadah namung dumateng Allah Subhanahu wa taala. Di belakang Nabi ini Abu Lahab berjalan sambil membawa batu dibalangi niki keponakanipun, dilempar dengan batu. Seraya mengucapkan kadzab, kadzab, ngapusi, pendusta. Abot tau betul niki? Abot. Yang menentang dakwah orang yang terdekat ini kan lebih abot. Kalau yang menentang dakwah itu orang jauh masih agak napa ringan. Nggih napa Nah ini orang dekat. Bagi nabi juga berat, bagi orang lain juga melihat berat. Pamane bae ora gelem iman, pamane bae nuduh keponakane kadzab berdusta, Apa ah, maning uang sak liyane sinten pamanipun. Nah ini abot. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah Allah menurunkan Al-Qur'an jelas niki. Di mana nanti Abu Lahab posisinya? Apakah bermanfaat nasab yang dekat dengan Nabi ini yang tidak diiringi dengan apa? Iman, yang tidak diiringi dengan al-Islam. Sebab uhwah niku sing Datosaken kuat nggih Uhwah napa? Islamiyah. Nek ming sekedar nasab mboten kanggo. Tabbat yada Abi Lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dha talahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum mim masad. Niki sampun dados ayat ingkang muhkam. Mesti Abu Lahab masih hidup sudah turun ayat ini. Berarti pun dipun pesteaken nih pun suul khatimah. Jangan temenan nentang terus nih. Saya selana ronda talahab akan masuk ke dalam api atau neraka yang apinya menyala-nyala. Orang kanggo gawe hartanya, kekuasaannya, nasabnya. Ma humaluhu anhu maluhu wa makasab Orang kanggo gawe kabeh sing diupayakake ana ing donya bandane anake nasabe mboten kanggo gawe Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah Niki contoh persaudaraan ingkang dikaitkan dengan nasab kemawon nek mboten dipun ikat dengan ikatan iman nggih mboten manfaat Ikatan karena sugih, podo-podo sugih. Niki langgeng napa mboten? Nggih mboten, kok nek pas gilirane kere napa? Wah, isu sudu golonganku napa niki. Wabillahi taufik napa. Nggih kaya niku nek pun karena dunia, dunia wis ora ana nggih mboten napa? Nggih. Persatuan napa? Ini bukan berarti orang tidak boleh punya pespa, nggih nuwun niki. Persatuan pespa. nggih. Sing ini genti aku saya genti tiger napa nggih bareng saged nggih. Ini ora bareng bareng ngaruh tiger-tiger ya. Bareng ngaruh bison-bison ya. Kalau ini khusus untuk apa namanya? Ya, Vespa namanya. Sampai ada cerita ya, lucu juga Ada salah satu teman dia punya Vespa, Vespa buntut, buntut, tok-tok-tok itu kan. Ya dia tidak ikut persatuan itu. Nah, tapi subhanallah, macet tenggalan nggih pun niku. Oh, wah solidaritas. Ya, solidaritas. Ditulungi, didandani, di macam-macam ini sudah dikasih uang macam-macam. Ya. Tapi coba kalau yang berhenti bukan apa Vespa, iya. si pitung, iya. bisa jadi tidak berhenti, iya. orang ditulungi. Nah ini kalau ya, Makanya kalau sudah diikat dengan ukhuwah Islamiyah, mbok sing mandek niku si pitung, mbok sing mandek niku napa? Hijat seribu tahun berapa? 85 pun akan di tulungi berhenti sebab dia saudara kita. Kan ngoten nggih? Ya, seperti itu. Jadi ketika kita ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah ya, melihat berbagai macam persaudaraan-persaudaraan, ikatan-ikatan niki monggo kita tansah menggalih napa ingkang mangke bakal kita pendet faedahipun. Faedah yang akan kita tuai, yang akan kita ambil besar manfaatnya hanya uhuah satu saja ingin mereka uhuah Islam ya itu saja kita masuk pada pembahasan yang kedua Wow, pembahasan yang nomor tunggal mengenal berbagai macam jenis persaudaraan. Nah, tentu ini pun yang kita pilih yang selalu kita penggalih adalah persaudaraan karena apa? Allah Azza wa Jalla. Huwa Islamiyah. Kenapa ukhuwah Islamiyah itulah yang seharusnya kita upayakan? Jawabannya pun sebab ukhuwah inilah yang akan kita petik manfaatnya di dunia dan di mana akhirat. Kalau bukan ukhuwah karena Allah Subhanahu wa taala, kita mungkin akan memetik faedah pun ning sebatas teng pundi? donyo Hanya di dunia saja. Di akhirat ya, bisa jadi saling membenci, saling melaknat sakit dipun waos wonten ing Al-Qur'an wonten ing surat Al-Baqarah. Nggih. 160 gangsal kirang langkung sekitar itu ayat. Ya. Id tabarra alladzina tubi'u minal ladziina taba'u wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Id tabarra alladzina tubi'u dan ingatlah nanti ketika orang-orang yang mengikuti Ketika orang-orang yang diikuti ya, berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti, dari tenggonyo niku bareng raket. Dan di hari akhir nanti ternyata mereka saling bercerai saling melaknat, saling menyalahkan. Yang diikuti menyalahkan orang yang apa? mengikuti. Wataqatta'at bihimul asbab dan pada hari itu hari kiamat akan tercerai terpotong-potonglah kecintaan-kecintaan yang ada di dunia. Semua kecintaan yang ada di dunia terputus semuanya kecuali kecintaan karena Allah. Fir'aun dan bala tentaranya itu kan cintanya luar biasa. Ya atau tidak? Pengikuti yang bersama dengan Fir'aun ya sudah Mituhu kalau dalam bahasa apa? Jawanya. Mituhu, mituhu ini kenapa? Apa mas mituhu? Mituhu napa niku nggih namanya. Mbok mboten ngentos mituhu namanya. Hah. manut apa diperintah diperintahake napa? Nggih. Gelem neresnani sudah pokoknya terus nah. Melindungi, menguatkan, nah, saling membantu. Niku pengikutnya Firaun. Lah nganti Firaun mlebu laut merah nggih dipun napa? ngetotaken. Ini kan berarti temenanan anggene nopo Ngetotaken. Ya. Nabi Musa dikejar oleh Firaun, sudah sampai di pinggir laut merah. Pengikutnya Nabi Musa, kaum muslimin dari Bani Israel mengatakan innala mudrakun. Duh, Musa pripun niki? Wis ora iso mlayu meneh. Teng pasukan pasukane Firaun ngarep laut merah wis bakal bakal siloko. Nabi Musa tidak Ya, karena semuanya karena Allah mesti wonten dalan keluar. Kita ini ber bersama karena Allah. Rasa wedi. La takhaf wa la tahzan. Jangan takut, jangan bersedih hati. Allah ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Betul datang jalan keluar. Allah Subhanahu wa taala dawuh kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut merah. Belah. Allahu akbar. Laut sing jero, laut sing luas seperti itu terbelah ada jalan di tengah lautan sementara kanan kirinya seperti air biasa ombak ngoten gitu lho. Nggih. Medeni mboten niku. Medeni niku nggih. Tidak seperti di apa namanya? Purbayasa ya kan. Kalau Purbayasa kan apa namanya? Eh, akuarium. Itu itu aja kalau jebol mesti nggih wedi kan jenengan nggih. Iwak sak gedhe kaya ngono paling ora ketabrak iwak niku lah nggih. Nah ini betul-betul di tengah lautan, tinggi luar biasa, kataudil, kataudil, kataud seperti apa namanya? gunung yang tinggi. Kataudin azim. Seperti gunung yang tinggi. Luar biasa nih. Nabi Musa yakin sebab niku dawuhipun sinten? Allah surawati lewat. Lah ini Firaun dengan kesombongannya, ya, melihat kejadian itu ya, malah tambah sombong. Seharusnya dia melihat ayat ini, mukjizat. Ini bukan sihir. Kudune beriman kepada Nabi Musa. Harusnya beriman. Tapi memang yang rusak itu hatinya. Sehingga sekali lagi kalau ada orang yang tidak mendapatkan hidayah, yang salah bukan Allah, sing salah sinden menungsani. Ya. Allah tidak ditanya, ya Allah kenapa fulan matinya tidak mendapatkan hidayah. Allah tidak ditanya. Yang ditanya adalah kenapa kamu memilih jalan yang salah. yang niku. Ya. Subhanallah. Masuklah Fir'aun dan pengikutnya ini juga ikut karena kecintaan kepada siapa? Fir'aun. Mituhune. Saking manute mituhune kepada Fir'aun. Dan kecintaan itu, persaudaraan itu di hari akhir nanti ternyata berubah menjadi saling melaknat, saling membenci, saling menjauh. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب Dan ingatlah hari di mana orang-orang yang diikuti mereka berlepas diri, bahkan saling melaknat dari orang-orang yang mengikuti. Salai dewe gue melu aku ya. Orang-orang yang mengikuti mendoakan semoga dia mendapatkan laknat dari Allah dan dilipat gandakan pahalanya, apa namanya? azabnya. Saling melaknat. Wabilah taufiq. Kenapa kita memilih ukhuwah Islamiyah? Sebab pertama ukhuwah Islamiyah itu adalah ukhuwah yang langgeng sampai kapan? Hari kiamat nanti mboten bakal pedot. Bahkan ya seorang muslim taib yang dia sudah masuk ke dalam sorga kehilangan temannya disebutkan di dalam riwayat Imam Muslim wonten salah seorang yang masuk ke sorga sudah masuk ke sorga di dalam sorga dia tidak mendapatkan siapa temannya mana teman saya Ya, ada yang bertanya barangkali, Pak Ustadz, surga kan luas sekali. Dari mana dia tahu temannya tidak di dalam apa? Surga. Ya. ya. mungkin pertanyaan itu ada, ya atau tidak? Ya, mungkin. Eh, Rasul mengatakan, wong sing terakhir mlebu swarga mawon, yang terakhir masuk surga itu orang yang mendapatkan kenikmatan seperti dunia, yakni luasnya seluas dunia dilipat gandakan 10 kali lipat. Niku sing terakhir mlebu suarga. Berarti luas no betul niku. Tidak bisa dibayangkan luasnya. Ya. ya. kalau seorang yang beriman tidak usah bertanya seperti itu tadi namanya. Ya, tetapi mungkin saja ya mungkin karena saking apa nggih. Nah, penasaranipun nggih takon ya Ustaz, itu surga kan luas sekali. Lah kok dia masuk surga tahu kalau saudaranya tidak apa? Masuk ya, surga. Saking gampang ibun. Ya. Diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan zaman kita saja sekarang di sini kita bisa tahu ya kan demikian ya. Dengan teknologi buatan manusia ya dari jarak yang jauh kita di sini bisa melihat kejadian yang di mana? Ya, di sana. Ya. Orang tawaf bisa melihat langsung sekarang ini. Ya, siaran langsung wong tawaf ya. Ya. Baik. Bapak ikik tawaf kesandung tiba misalkan kelihatan ya karena melihat apa namanya ya ya Apalagi di hadapan kekuasaan siapa? Allah Azza wa Jalla. Jangan pula kita, makanya kita ini kalau jadi orang yang beriman, sudah beriman. Iman kepada perkara yang gaib pun titik, rasa kakean apa? Pertanyaan. Ya, ketika Nabi Ali Shallallahu Wasallam berada di Mekah, setelah Isra Mi'raj, ditanya oleh orang-orang Mekah, bagaimana sifat Baitul Maqdis? Rasul bisa menjelaskan tapi banyak yang lupa juga nah, manusia. Ya, ternyata Allah menampakkan Baitul Maqdis di hadapan siapa? Rasul. Rasul ditangleti, ditakoni wong-wong Quraisy tentang sifat Baitul Maqdis, tiba-tiba Baitul Maqdis di hadapan siapa? Rasul. Kok bisa? Lo ya bisa. Ya. Buatan manusia saja bisa nggih, Mbak No malih nggih kekuasaan sinten Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak akan kita bertanya, kok bisa dari Mekah sampai Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis ke langit yang ketujuh, balik lagi kemana? Mekah tidak genep satu malam. Ya bisa, wong ini kersanipun sinten? Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. Ya. Orang yang sudah masuk surga ini mencari temannya, tahu temannya tidak masuk ke dalam surga sehingga dia minta kepada Allah. Nah, niki syafaat. Ya. Duh Allah, fulan saudara saya kanu yusalluna ma'ana rumien bien, rumien teng donyo mereka sholat bersama kita bareng sholat teng masjid bareng sholat teng musola ya. yahujuna ana, bareng haji bareng lakoni ibadah tetapi ternyata dosanya banyak mungkin kezalimannya juga apa banyak sehingga amalan-amalan itu ya dikurangi kebaikan-kebaikannya diberikan pada orang yang ditolimi akhirnya melebet temu di neraka muslim tapi masuk dalam apa neraka ya subhanallah ini berarti kecintaan ukhuwah ini dibawa sampai kemana surga atas kelingan saudara-saudaranya ya kemudian Allah mengatakan kepada dia carilah saudaramu yang ada di neraka kon suruh melihat saudara-saudaranya yang di neraka tanpa harus masuk ke dalam neraka. Ya, sekali lagi semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Fulan fulan fulan fulan yang dikenal dari kalangan orang-orang yang beriman, saudaranya kemudian dikeluarkan dari neraka dengan sebab syafaat saudaranya muslim. Wonten yang akhirat maki ada orang-orang memberikan syafaat. Orang-orang yang mati syahid memberikan syafaat kepada apa? keluarga ini pun. Eh, orang-orang yang beriman juga memberikan syafaat seperti dalam hadis ini. Anak-anak yang mati dalam keadaan belum balik, nggih bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Nggih. Ning syarate nggih wong sing dimintakan syafaat untuknya adalah orang yang mus muslim, beriman. Nek buten, nggih boten kanggo gawe. Ya. Wabillahi taufik. Ini alasan yang pertama kenapa kita memilih ukhuwah Islamiyah dan kita harus selalu membangun ukhuwah itu karena Allah sebab satu ini ini ukhuwah yang terus nyambung sampai hari kiamat. Yang kedua, ini termasuk amalan yang terbesar, termasuk amalan yang mulia. Iya. Cinta karena Allah, ya membenci juga karena Allah. Jangan sampai mencintai bukan karena Allah, membenci juga bukan karena Allah. Saya benci karena Allah. Karena dia tidak taat kepada Allah, saya benci. Saya mencintai fulan bukan karena hartanya, tapi karena dia seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing hadis dipun sebat "Ausaku ural iman al hubbu fillah wal bughdhu fillah. Ausaku ural iman. Sekuat-kuat ikatan iman berarti ini termasuk bagian dari napa? Iman al-hubbu fillah tresno, cinta karono Allah wal bughdhu fillah benci juga karena Allah. Jadi niki amalan hati ini mari kita tata. Jangan sampai kita membenci bukan karena Allah. Tresno juga bukan karena Allah. Ini dilihat, hati ini dilihat oleh Allah. Bukan hanya lisan dan juga apa? Ya, pakaian, badan, kabeh termasuk hati keyakinan. Sakit mawon loh, tiang ujudipun nggih bagus, tetapi hatinya membenci Rasul. Mungkin no betul? Mungkin tiang munafik wonten ini pun Rasul alaihi salatu wasalam. Luar biasa. Ya, membenci. Lesanipun mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tetapi mereka munafik. Ya, janjane asli niku benci kepada Allah, ya, juga benci kepada Rasul. Kalau lahiriah bisa membohongi, tapi hati tidak bisa berbohong. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quranul Karim, Innal munafiqina fiddarkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada pada neraka yang paling bawah. Wabillahi taufiq. Sakit mawon musuh Islam berpura-pura apa? Ya, masuk Islam bisa jadi. Tetapi sekali lagi alhamdulillah kita diperintahkan oleh Allah untuk bermuamalah dengan manusia sebatas lahiriahipun. Kita tidak diperintah untuk medel nopo. Dodol. Nek kaya abot ya kan. bisa di luar kemampuan kita. Ya. Ya, ini alasan yang kedua kenapa kita berusaha untuk membangun kecintaan atau ukhuwah Islamnya sebab niki termasuk amalan yang sangat besar dikatakan sebagai sekuat-kuat tali nopo, iman. Saat pun ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah ya. Niki kalau berbicara tentang keutamaan ukhuwah Islamnya ini sangat banyak ya. Sehingga memang Allah mengingatkan Taib yang ketiga Allah mengingatkan ini sebagai nikmat yang sangat besar Di dalam Al-Quran Allah mengingatkan ini sebagai nikmat Yang sangat besar Sakit dipun waos wonten ing surat Ali Imran bagaimana Allah mengingatkan nikmat uhuwah antara orang-orang Aus dan Khazraj. Jam setengah so. Nah. Pun dalu niki setengah so. niki. Pun wayahe napa? Sare kan ngoten nggih. Baik. Kita lanjutkan dulu sedikit. Nah. Allah Subhanahu wa taala ngendika واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا Allah Subhanahu wa taala ngengetaken wonten ing ayat menika. Mengingatkan dalam ayat ini, wadhkuru dan ingatlah oleh kalian. Ingat-ingat baik-baik. Nikmat Allah alaikum Nikmat Allah atas kalian. Ini dikatakan sebagai nikmat apa? Allah. Jadi nikmat Allah itu bukan hanya nikmat sing lahir berupa harta, termasuk termasuk uhuwah Islamnya ini nikmat Allah yang Allah ingatkan dalam Al-Quran. Luar biasa. Wadhkuru ni'matallahi alaikum dan ingat baik-baik nikmat Allah atas kalian id kuntum a'daan ketika dulu kalian saling bermusuh. Rumien biyen orang-orang Aus dan Khazraj ya, di Madinah ini. Aus dan Khazraj, orang-orang Ansor saling berperang. Di antara mereka saling berperang. Ya, termasuk ada perang yang sangat besar, perang Bu'ath. Ini sebelum hijrahnya Nabi Ali salatu Perang besar sampai menyebabkan kematian para pemuka orang-orang Aus dan orang-orang Khazraj. Menumpahkan darah yang demikian banyak. Sudah saling bermusuhan Nah dipikir-pikir orang ngerti kapan bakar bakal napa ketemu. Itulah yang membuat kita sedih. Nah, ya. Kalau sampai ada orang membangun cinta dan benci bukan karena Allah. Contohnya tawuran antar desa. Nah, ditinggali Muslim kabeh ya betul. Kok sakit? Kadang sedih sekali nah, ya. Jadi cinta dan bencinya bukan sudah bukan karena apa? Allah. Karena ego, ya. karena kabilah, karena kelompok, ya ini desa ini atau RT ini saya RT itu nah. nah padahal sama-sama Islam ya maka diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala persaudaraan ukhuwah Islamiyah itu adalah nikmat yang sangat besar dan ingatlah nikmat Allah atas kalian elingo kabeh sliramu ya nikmate Allah Subhanahu wa taala nalika kowe kabeh biyen dadi musuh padha musuhan saling berkelahi, saling bunuh membunuh. Fa'allafa baina qulubikum Kemudian Allah melembutkan dan mempersatukan hati-hati kalian Yang mempersatukan siapa? Allah Fa'asbahtum bini'matihi ikhwana Maka kalipun kalian pun dengan nikmat Allah menjadi ikhwanan Menjadi saudara Maka inilah yang seharusnya kita selalu fikirkan. Jadi untuk mengobati berbagai macam penyakit masyarakat juga ini diantara diantara yang harus kita lakukan mengingatkan Naba, ukhuwah Islamiyah. Inilah yang yang akan terus dibawa sampai nanti pada hari kiamat. Okay. Tapi Jangan hanya karena urusan dunia. Ya. Kemudian apa saling apa ya membunuh. Pernah ada sebuah kejadian subhanallah di pom bensin, di salah satu pom bensin. Ya. Hanya gara-gara uang apa namanya kembalian tidak dikembalikan. Ya. Ya. Ambil benda keras di situ dan dipukulkan, mati. Sangat remeh. Nyawa nggo dolanan mergane apa? Ya. Hanya nilai uang yang sangat apa? Sedikit. Ya. Wabillahi taufik. Coba ditinggalkan saja sudahlah seribu, dua ribu rupiah, biarkan saja sudah. Ya, saya tidak membunuh, saya tidak memukul, saya pergi, saya gunakan waktu untuk apa? Ya, ngumpulkan gardus saya jual, dapat uang lebih banyak kan demikian. Ya. Kenapa harus dia marah kemudian memukul sampai kemudian orang terlukai dan mati? A'udzubillah min Nah, inilah masalah yang kedua yang perlu saya ingatkan. Ya betapa besarnya nilai uhuwah apa? Islamiah ini. Uhuwah yang tidak pernah akan putus sampai hari kiamat. Uhuwah yang diingatkan oleh Allah sebagai nikmat yang sangat besar. Nah, nah, sekarang tinggal yang ketiga ini penting. Bagaimana kita mempererat apa? Uhuwah. Nah, ini judule. Dengan kebersamaan kita kuatkan, kita kokohkan uhuwah Islamiyah. Judul ini sesungguhnya adalah salah satu sebab saja. Di antara sebab agar uhuwah itu kuat adalah adanya kebersamaan. Ini salah satu sebab, bukan satu-satunya sebab. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam syariat Islam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan berbagai macam sebab agar semakin kokoh jalinan ukhuwah Islamiyah. Kita ini semuanya saudara. Kita semuanya mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Terlebih di negara kita ini, negara kesatuan Republik Indonesia yang mayoritasnya adalah kaum muslimin. Ya. Artinya ini merupakan potensi untuk majunya negeri ini. Potensi untuk amannya negeri ini. Karena negeri itu akan aman ketika ya penduduknya baik. Dan kaum muslimin adalah orang yang telah siap menjadi orang yang baik. Nggih napa Sebab mereka telah mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Siap derek tuntunanipun Allah Subhanahu wa taala lan derek marginipun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang di ajarkan oleh Nabi Ali Sulatu Wasallam adalah kemuliaan, kebaikan, rahmatan lil alamin. Ya. Kalau kita lihat, ya, Nabi Ali Sulatu Wasallam mengajarkan kepada kita agar uhuah itu terus tambah raket, tambah kokoh. Yang pertama adalah ya menjalin kebersamaan. Yang namanya kebersamaan tentunya kebersamaan yang dinilai dengan syariat. Bukan yang sekedar bersama, ya, bukan. Ya. Tapi kebersamaan yang ya dinilai dengan apa? Syariat. Ya. Bersama tapi menyelisih syariat syariatnya, bukan tadi laki-laki dan perempuan yang bukan mahrum bersama. Ini kan kebersamaan juga, ya, bukan. Ya. Tetapi Nabi mengatakan tidaklah dua orang ya laki-laki perempuan yang bukan mahram bersama kecuali yang ketiganya adalah siapa? Setan. Nah, ini kebersamaan sing boten leres niku namanya. Ya. Kebersamaan dimaksud adalah kebersamaan ingkang memang diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. pun di dalam syariat Islam ini banyak amalan-amalan ibadah yang diperintahkan untuk dilakukan bersama. Contohnya sholat jamaah temudi masjid. Mari kita makmurkan masjid-masjid di negeri ini. Sedih nalika ningali masjid-masjid niku ingkang salat namung piantun napa sepuh. Hanya orang-orang yang tua. Ini khawatir sedih. Lah ini pemudanya pada di mana? Padahal mereka lah yang akan melanjutkan estafet. Nah kalau sholat bersama, oh, subhanallah, beten beda akan sing soge kali sing apa? Larat, saya setuju. Orang yang miskin datang dulu tentunya soft yang pertama. Ya. Orang yang kaya belakangan soft belakang hari Jumatnya ngeten. Orang miskin datang dulu dia seperti korban dengan onta. Wong sing sugih telat dewek keri dewek kados dene korban endok. Niku ya. ngendikanipun sinten? Rasul Ali salatu wasallam. Rasul ingkang ngendika. Jadi sama saja. Jadi tidak ada kemudian di masjid itu mendidik untuk kita aku sing sugih mboten justru terdidik untuk kita tunduk kepada siapa Allah subhanallah wong sugih nah, ora tidak pandang bulu gubernur bupati nek nah, salat di masjid ya imam Allahu akbar senajan imame wong sing mboten duwe tukang becak ning apal Quran nah dadi napa imam tukang becak niki dadi imam niki fasih bacaane, bagus fikihnya, eh, bagus dadi imam, ditunjuk menjadi imam. Okay. Ya, walaupun dia bupati, walaupun dia presiden, mboten bakal mendisi isinan imam. wah, aku presiden, aku bupati, aku gubernur, takdir dhisik. Allahu Akbar. Imam belum takdir ndak bisa. Hmm. Gimana badan? Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Ya. Jika imam itu kabbara fakabbiru. Jika imam takbir, kamu takbir. Jika Allah jika imam mengucapkan waladhdallin fakulu amin. Jangan mengucapkan amin dulu sebelum imam mengucapkan waladhdallin. Diatur bersama rapat sofi pun ya lurus sofi pun ya Linu bi'aidi ikhwanikum. Kata Nabi Ali Shallallahu Wasallam, lembutlah tangan-tangan kalian dengan tangan-tangan saudaranya yang di, kanan kiri kalian. Dididik supaya lembut. Ya. ya. Wabillahi taufiq. Kebersamaan di dalam ibadah sholat niki. Monggo kita makmurkan masjid-masjid. Ya. Didik anak-anak kita untuk mencintai masjid. Didik anak-anak kita untuk mencintai sholat berjamaah. PR besar ini, di antara PR-PR yang banyak. Ibadah haji nggih nonton. Ini sebagai contoh Islam itu memerintahkan kita untuk bersama dalam ibadah. Ibadah haji juga demikian. Subhanallah, napa nggih mboten ati niki adem. Semua manusia kumpul di padang Arafah dengan pakaian yang sama putih-putih, dua lembar saja, tidak pakai apa-apa, semua lepas. Jeruan itu apa di copot kabeh. Bagi kaum laki-laki, kalau kaum wanita pakaiannya adalah lengkap. Hanya saja tidak boleh memakai cadar dan tidak boleh memakai apa? Ya, sapu tangan. Eh, sapu tangan apa? Kaos tangan. Ya, dilepas. Penutup muka dan juga apa namanya? telapak tangan ketika ihram, haji dan apa? umroh Kaum muslimin kumpul di sana semuanya di Arafah. Subhanallah kabeh sami sing dhuwur, sing pendek, sing ireng, sing putih, ya. Wabillahi taufik. Sing keriting rambutnya, nah, nam seperti orang-orang Ethiopia, ya. atau rambutnya itu seperti zabit, kismis. Orang-orang Ethiopia itu kalau gondol itu seperti kismis, ngetas kismis ya. Keriput-keriput nih kok. Ya, subhanallah betul kita lihat kepalanya itu seperti kismis memang ya. Nah, Indonesia kan dicukur api nih kok ya, pelontos. Ya. Tapi ini saudara kita muslim, Saudara kita muslim, semuanya sama menghadap ke arah kiblat, semuanya mengangkat kedua tangan ke langit, semuanya meminta kepada Allah, semuanya menangis, semuanya mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa ala kulli syai'in qadir. Ini tahlil, doa kalimat yang paling afdol dibaca ketika hari Arafah. Sembari bertalbiyah labbaika Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Kabeh padha. Subhanallah. Mengitari Ka'bah semuanya. Ya. Bersama. Ya. Ini antara kebersamaan adalah bersama di dalam apa? Beribadah. Ya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kebersamaan dalam ibadah nanti akan bersama dalam hal-hal yang lain. Kalau sudah biasa ke masjid bersama nanti akan tanya lho Pak Fulan ke ora ketok. Biasanya wis buka lawang masjid. Biasanya wis adan. Kehilangannya karena apa? Ya. Luar biasa nih kenikmatan. Oh sakit. Nah sudah. Muncul kebersamaan berikutnya. Saudara kita apa? Sakit. Nabi itu seperti itu. Sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau sholat, beliau melihat ke makmum, kok tidak ada fulan? Itu selalu beliau. Subhanallah. Sahabat sakmono akeh faham kabeh. Rasul faham. Ya. Sampai suatu saat Nabi sholat kemudian bertanya mana eh, apa namanya salah seorang sahabatnya, siapa? Eh, salah seorang sahabat yang bernama Ibnu Syammas nah, Ibnu Syammas nah, ya. Nggak kelihatan nih sahabat ya. Sampai para sahabat mengatakan Ya Rasulullah Dia tidak datang karena sekarang di rumah dia Sedang menangis Hari-hari ini penuh dengan apa? Nangis, nangis terus Loh kok bisa nangis? Karena turun ayat Dan dengan turun ayat itu dia ketakutan ya. Gimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hujurat Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengangkat suaramu lebih tinggi daripada suara siapa? Nabi. Karena bisa jadi dengan kamu mengangkat suaramu di atas suaranya Nabi, amalanmu akan gugur dalam keadaan tidak kamu sadari. Lah niki sahabat niki termasuk sahabat yang suaranya sangat apa? keras. Jadi keras sekali suaranya, Bang. Kan nonton nggih, tiang ingkang kados ngeten. Nggih. Lah dia takut sekali kalau saya ketemu Nabi bagaimana saya? Saya akan gugur amalan saya. Suara saya ini keras sekali. Akhirnya mboten wani tindak pundi masjid. Tenggriyo nangis terus. Nah, ya. Ya, ketakutan dikira ayat itu turun untuk dia. Nah, intinya pun apa? Dengan kebersamaan itu Rasul tahu. Oh ini tidak pernah ke masjid, kok tidak ke masjid? Di mana? Wabilah itu, Bukan kok dengarin nang masjid. Nah, kan dengarin nang masjid. Ya kalau misalnya kita tadinya tidak di masjid, kemudian ke masjid, dengarin nang masjid, alhamdulillah saya sekarang ke masjid. Harusnya seperti itu. Jangan malah kemudian Wah, mangkat sepisan malah diece. Nah, kemudian pulang ke rumah. Nah, ini namanya ya, bukan karena Allah, ini karena manusia ini. Oke. Oke. Dengarin ora ketok, Pak, nang endi? Nah, ini kan berarti kebiasaannya di mana? Masjid. Wingi oh, anu atau fulan sakit seperti ini sahabat ini. Akhirnya Nabi memanggilnya, bahkan Nabi mengatakan kamu termasuk penduduk surga. Ternyata dijamin masuk surga. Luar biasa. Dan dengan turunnya ayat ini pun sahabat ini berusaha untuk merendahkan apa? suara. Nah, kalau mengangkat suara saja amalan bisa gugur, apalagi orang yang menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi Zaman sekarang ada orang menghina Nabi, ya. Nah, sadar atau tidak sadar, makanya mari kita berusaha untuk memperbaiki diri, memperbaiki keluarga, memperbaiki masyarakat dengan kebersamaan beribadah. Okay. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Tasih wonten wekdal dumugi jam 09.00. Boten apa-apa nggih niki. Ya. Sampai di dalam Nabi Safar, Safar ya, Safar. Ya. Itu Nabi memerintahkan untuk bersama. Ini bukan ibadah, tapi ketika berhenti di suatu tempat pun diperintahkan untuk bareng. Ya. Ini menimbulkan kebaikan. Ya. Ya. Di masyarakat pun juga demikian, gotong royong, ayo bareng. Ini juga bentuk apa? kebersamaan. Ya. Baik. Di masyarakat ada perbaikan jalan, ayo kita bareng-bareng perbaikan jalan. Ya. Di masyarakat ada apa namanya e, royongan untuk mendirikan apa rumah sekarang jarang ya rumah Jawa kan ya, jarang ya. ya. Kebersamaan ini contoh kebersamaan. Ya. Ini termasuk kebersamaan yang diizinkan dan diperintahkan dalam kebaikan wa ta'awanu 'alal birri wa Sampai dalam safar juga demikian. Dulu pernah suatu saat okay, Nabi safar di tengah perjalanan ngaso dan para sahabat berpencar-pencar. Ada yang di utara, di selatan termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam piyambaan. Beliau berteduh di sebuah pohon yang paling rindang, sangat rindang. Tapi sendiri. Beliau tidur, pedang disimpan. Ternyata ada orang Badui musyrik ngetutake. Melihat situasi lengah, Rasul tasih sare, pun dipun apa? Pendet, kemudian dihunuskan di depan muka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul tasih sare, kemudian dibangunkan. Orang ini kemudian mengatakan, "Oh, sopo sing bakal nulung kowe?" Nah, itu itu. Bahasa kasar dia. Bahasa kasarnya siapa yang menolongmu kalau sudah seperti ini? Subhanallah Rasul mboten lajeng napa? Ajrih. Ya. Beliau bangun nggih mboten kaget. Ya. Ada pedang di hadapan beliau ya memang orang yang sangat bertawakal kepada siapa? Allah. Langsung spontan Allah yang menolong saya. Tiba-tiba orang ini lumpuh mboten sakit gotong napa? Pedang duduk bersimpuh kemudian Nabi memanggil para sahabat. Nah, ini diantara sebab hikmah pun setelah itu Nabi memerintahkan untuk seorang apa kumpul. Ya. Kalau kita misalnya berhenti, ayo ya, ya, kumpul lebih baik. Ya. Wabillahi taufiq. Kemudian ma'asyiral muslimin ini sebab yang pertama, kebersamaan. Sampai kebersamaan di satu tempat pun juga memberikan kedekatan apa? hati. Kita kumpul di sini di masjid, menuntut ilmu, termasuk yang menjadi sebab persaudaraan semakin kuat. Ya, majtama qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitab Allah, membaca Al-Qur'an kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum. Kemudian mereka mempelajari ayat itu, hadis itu bersama di masjid. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun sakinah ketenangan pada mereka. Wa ghasyat humur rahmah diliputi rahmati pun Allah. Wahafat humul malaikah dikerumuni malaikat-malaikat Allah. Wadakarohumullahu fi man indah dan Allah menyebut-nyebut orang itu di hadapan malaikat-malaikat Allah. Ya, kebersamaan dalam majelis ilmu, ya, majelis taklim. Ya. Kemudian yang kedua, masyarakat muslimin di antara sebab-sebab agar kita itu saling kuat, memperkuat ukhuwah Islamiyah adalah apa yang dinasihatkan oleh Nabi Ali Shallallahu Wasallam untuk berbuat baik dengan lisan, diantaranya menebarkan apa? salam. Ini penting. Nabi Ali Shallallahu Wasallam ngendiko wallahi demi Allah, la al jannah, kalian tidak akan masuk ke dalam sorga. Ya. Rasul ngendiko la al jannah, kowe ora bakal mlebu swarga hatta tu'minu nganti kowe kabeh beriman wala tu'minu lan kowe kabeh ora bakal sempurna imane hatta tahabu nganti kowe kabeh padha saling tresno saling mencintai awala adullukum maukah aku beritahu kalian ya sesuatu idza fa'altumu kalau kalian melakukannya tahabbtum kalian akan saling mencintai afsus salama bainakum tebarkan salam di tengah kalian tebarkan salam orang yang dikenal atau tidak dikenal. Coba saja naik ke bis ya sama Pak supir assalamualaikum. Dijawab mboten kinten-kinten? Dijawab mesti niku. Masuk ke masjid subhanallah. Muslimin. Assalamualaikum. Jawab pada Waalaikumsalam. Mesti ada yang jawab. Ya. Dan dengan itu akan semakin erat. Doa wong ora kok ora gelem ditongakake kan mboten-mboten. Assalamualaikum semoga keselamatan Allah limpahkan atasmu keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat Ini salam niki doanya doa yang luar biasa semoga keselamatan Allah limpahkan atas kalian dunia akhirat badan harta warahmatullah dan semoga rahmat Allah juga Allah limpahkan kepada kalian Wabarakatuh dan semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu Allahu akbar ya. Kita didik anak-anak kita. nih nggih PR. Ya. Jangan sampai anak kita masuk rumah hanya sekedar gedor-gedor apa? Pintu. Mama ke, papa ke. Nah, ya, gedor-gedor namanya. Ya. Niki nur sewu angker tasya saya sing kaya niku nggih pancen nyatane ngeten niku nggih. Didik sekarang. Assalamualaikum. Saya pribadi demikian dulu ya. di keluarga kita yang namanya masuk rumah yang dipanggil adalah orang tuanya. Betul-betul kita mempraktekkan sendiri. Gedor-gedor pintu sambil manggil apa? Bapaknya, ibunya. Kalau tidak ada tendang sekalian. <laughs> Ya, ya namanya anak-anak. Ya. Tapi setelah diajari ternyata indah sekali. Ya. Assalamualaikum. Dijawab waalaikumsalam. Ya. Luar biasa. Ini Islam. Ya. al muslimin rahiman rahimakumullah. Intinya pun banyak hal-hal yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar apa namanya semakin erat hubungan kita, ukhuwah. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasul Ali Shallallahu Wasallam ngendikau hakul muslim alal muslim situn. Hak seorang muslim atas muslim yang lain ada enam. Enam niki bukan pembatasan. Di antaranya berapa? Enam. Masih ada yang lain. Wa ma hunna ya Rasulullah? Napa mawon duh Rasulullah sing enem niku napa? Idza laqitahu fasallim alaih. Yang kowe ketemu sedulurmu muslim, salim alaih, ucapkan salam kepadanya. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Nek sedulurmu ngundang mengundang kamu walimatul urus undangan apa namanya nikah atau ya tapi penuhi ya. tapi kecuali misalnya di undangan itu ada penyelisian syariat atau kita misalnya berhadapan dengan sesuatu yang lebih wajib. Contohnya bapak kita sakit di masjid, rumah sakit suruh apa namanya? Ya, suruh nunggu ya. Kemudian ada undangan apa? Walimah. Ini wajib mendatangi walimah, walimah telurus. Tapi kalau bertentangan dengan sesuatu yang lebih napa? wajib, ya kita tidak harus berangkat tapi kita minta izin ya, agar terjaga napa? hati atau mungkin datang sesudahnya atau datang sebelumnya ya meminta uzur kita tidak bisa ya wabillahi taufiq nah Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa idastan sohaka fan Kalau saudaramu minta nasihat, beri nasihat. Ya. ya. Minta nasihat, saya mau bisnis usaha ini, ya walaupun urusan dunia. Sing namine pun nasihat bukan hanya urusan apa? akhirat. Urusan dunia juga demikian. Kalau kita ngerti urusan dunia ini membahayakan bagi dia, wong itu saudara, maka kita nasihati untuk jangan dilakukan. Walaupun itu urusan dunia. Saya kepingin apa namanya usaha kain. Jangan usaha kain ini sedang seret. Ya. Saya ngerti yang cocok ini bukan ini. Kamu tidak cocok. Ini saja. Ya. Misalnya. Padahal ini urusan apa? Dunia. Ya. Baik. Minta nasihat. Wa idza atasa fahamidallah fasyammidhu. Kalau saudaramu bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka jawablah yarhamukallah. Wa idza marida fa'udhu. Kalau dia sakit, jenguk. Wa idza mata fatba'hu. Jika dia mati, ikutilah jenazahnya. Solati, doakan ya bahkan sampai akhir hayat subhanallah ini persaudaraan Islam itu memang bukan hanya di awal nih di awal di tengah dan di mana di akhir sampai mati pun disuruh apa diikuti dan Allah memberi pahala yang banyak Betul tanggung-tanggung wong sing nyolati jenazah diparingi ganjaran seperti tirot satu gunung Uhud jadi tidak sia-sia orang datang nyolati dapat satu apa tirot ngantar sampai kuburan tambah lagi satu kirot. Berarti dua apa? Kirot. Ya. Allah lebih sayang daripada kita. Kepada saudara kita. Ya. Kita mau nyolati, kita mau ngantar, diantar sebabnya dijanjakan apa? Pahala yang besar oleh Allah Azza Wajalla. Sampai setelah dimakamkan, disunnahkan, kita tidak langsung pergi. Tapi mendoakan apa? Ya, mayit. Nabi Ali Shallallahu Wasallam setelah pemakaman selesai, Rasul mengatakan, Istaghfiru li akhikum, Istaghfiru li akhikum, mintalah ampun kepada Allah untuk saudaramu. Was'alullah lahus sabat, dan berdoalah agar dia diberi kekokohan, fa innahu al-an yus'al, karena sekarang dia sedang ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Persaudaraan itu sampai di liang lahat. Bukan hanya itu, nanti di hari kiamat pun orang yang beriman sing pun mlebu swarga, mboten manggihi sedulure muslim ya ternyata masuk dalam apa? neraka dicari. Sehingga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah ini sebagian kecil dari apa yang diajarkan oleh Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Ya. Mari kita bangun kebersamaan. Ya. Ukhuwah Islamiyah. Kita tempuh semua sebab-sebab. Ya, termasuk sebab yang diajarkan oleh Nabi tahadu, tahabu ya, berikanlah hadiah maka kalian saling apa akan saling apa mencintai akan akan mencintai ya. termasuk anak kecil subhanallah ya. untuk melunakkan hatinya saja kita bisa dengan apa hadiah cah cilik gitu dan memang tabiat ya. subhanallah kita tidak melihat apa namanya e, nilainya ya. tapi akan selalu teringat saya pernah ketemu dengan seseorang ya. Ya waktu itu di Masjid Nabawi nah, sedang duduk ya, bertemu dengan seseorang ya, jamaah haji datang ya, ngobrol setelah itu dia pakai jaket baru dia beli ya, ini saya hadiahkan ya. di antara yang dia ucapkan kalau hadiah yang saya berikan jenengan tidak akan lupa ternyata sampai sekarang tidak lupa saya ya. sampai jadi cerita di sini ya. itu kejadian sudah cukup lama, sekitar tahun 2004. Berarti berapa tahun? 14 tahun yang lalu. 14 ya, ya. tahun yang lalu masih ingat. Ya. Dan semoga Allah memberikan rahmat kepada yang bersangkutan, kepada kita semuanya. Namanya. Demikian namanya. Tahadu tahabu. Tahadu tahabu namanya. Jangan melihat nilainya. Kita pulang ke rumah, ya, kepada istri termasuk diantara melunakkan dan baiknya keluarga demikian ya nah, datang ke rumah sambil bawa ya hanya sekedar apa namanya permen lah untuk anak-anak tapi dengan permen itu nah, kok mengajari permen pak ustadz anak saya lagi ya ini contoh saja contoh itu tidak harus ya kan ya. yang lain yang tidak membahayakan gigi nah, silahkan ya pokoknya hadiah nah, permen misalnya ya bisa jadi dengan permen itu melunakkan hatinya terus jadi tambah semangat belajar ya atau tidak ya nah, Jangan remehkan bab yang seperti ini. Nabi tidak pernah mengajarkan yang remeh. Sekali lagi, Nabi tidak pernah mengajarkan yang apa? remeh. Semua yang diajarkan oleh Nabi besar. Harus kita muliakan. Walaupun itu perkara yang sunnah, tapi itu dari Nabi. Dari Nabi artinya dari siapa? Allah. Nek kulolan jenengan dereng sakit ngelakoni salat duha, Ngehimpun pancen dereng napa? sakit. Tetapi jangan merendahkan salat duha. Dereng sakit poso Senin Kemis, gih mboten napa-napa wong niku juga mboten dosa nek mboten nglakoni. Tapi jangan sampai kita kemudian ya merendahkan salat atau puasa Senin Kemis. Dereng sakit poso Syawal 6 dino pun, ya kita belum bisa. Jangan kemudian merendahkan orang yang berpuasa Syawal berapa? 6 hari dan seterusnya. Tahadu tahabu salinglah kalian memberikan hadiah kalian akan saling mencintai. Cinta di atas ukhuwah Islamiyah. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah yang terakhir kawula ambali malih eh, terima kasih saya kepada takmir musola eh, Al-Fattah. Semoga Allah memberikan rahmat dan barokah kepada panjenengan sedaya jajaran takmir dan juga sedaya kaum muslimin muslimat ingkang kawula mulyakaken kawula tresnani dan saya mohon maaf Seandainya di dalam penyampaian ini ada satu kalimat, dua kalimat tinggal boten matrep, boten yang mana panjenengan, tidak lain itu hanya sekedar contoh-contoh yang terkadang ya, kok ngepasi sebuah kejadian dua kejadian betul-betul maksud kejawi hanya sekedar untuk menjelaskan masalah yang sedang kita bahas.